yang jenis ism jadi ism-ism inilah yang memiliki tanda rofa yang asli yakni dengan bomba kemudian pada tempat yang keempat pada tanda rofa dengan bomba tersebut yang insya Allah akan kita bahas berikutnya yakni pada fi'al jadi pada e, jenis kata fi'al bukan ism disebutkan di sini Arabio yang keempat dari empat tempat yang tanda rofaknya dengan bomah yang keempat adalah al-fi'lul mudari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Okay. Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya atau keadaan akhirnya itu tidak bersambung dengan apapun dengan huruf atau dengan uh, dengan huruf apapun dijelaskan di sini hal hunaka af'alun ghairu mudara'atin apakah di sana ada fiil-fiil yang selain dari mudhara' Naam, ya. Ada. Hunaka fi'lun mudhari'un. Di sana ada fi'il mudhari' wa fi'lun madin dan fi'il madhi. Ada fi'il madhi wa fi'lu amrin dan juga ada fi'il amr. Jadi dalam penyebutan tadi yang keempat disebutkan fi'il mudhari' Kenapa disitu disebut dengan fi'il mudhari? Kenapa tidak cukup hanya disebut fi'il saja? Karena di sana ada macam-macam fi'il. Selain dari mudhari itu ada beberapa macam fi'il yang lain, yaitu fi'il mudhari itu sendiri, kemudian fi'il madhi dan ada fi'il amr. Sehingga untuk lebih memperjelas terkait dengan tanda eh, eh tanda rafa yang bomah itu nanti hanya ada pada fi'il mudhari sehingga disebutkan dengan fi'il mudhari sehingga bentuk fi'il madhi dan juga fi'il amr tidak termasuk dalam cakupan e, makna ini artinya nanti pada fi'il madhi dan juga fi'il amr ya, tidak e, ada bomah sebagai tanda rofahnya. Bahkan keduanya nanti termasuk yang mabni, yang tidak mengalami perubahan. Jadi di situ disebutkan fi'il mubarak. Berikutnya, Allah di ma'na huwal huwal fi'lul Yang bersama kita yang kita bahas huwal fi'lul mubarak adalah fi'il mubarak. Yang masuk dalam pembahasan ini adalah fi'il mubarak. Lakin Qala al-mu'allif akan tetapi mu'allif yaitu Ibnu Al-Jurum rahimahullah berkata alladhi itu tulisannya kosong ya. Alladhi lam yattasil di akhirhi syai'un yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Oh iya tadi judulnya juga kosong ya. Ada yang tidak tertulis Ar-Rabi'u yang keempat أو فعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء Jadi tadi mungkin yang cetakannya kosong ya ada satu baris kosong itu tadi sebelum hal hunaka di atasnya kosong ya itu ada judul atau sub judul seperti ini tentang tanda ropak yang boma yang keempat tempatnya di sini Arabiu yang keempat Al-fi'lul Allah alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Ya. Kemudian tadi masuk pembahasan hal hunaka af'alun ghairu mudhara'atin dan seterusnya. Kemudian berikutnya lakin halal mu muallifu berkata mu mu'allif ucapan alif, ini allazi lam yattasil di akhir syaikun. Itu halal qala al-mu'allif ini hmm, di lam yatasu bi akhir syai'un yang kosong di situ yang tidak terkutak hmm, allazi lam yatasu bi akhir syai'un sesuatu tidak bersambung pada huruf akhirnya sesuatu tidak bersambung pada huruf akhirnya Jadi ucapan mu'alif ini Allah di lam yattasil di akhir syai'un sesuatu yang tidak bersambung pada huruf akhirnya tidak bersambung pada huruf akhir dari fi'il mudhari tersebut mislu contohnya yab ribu memukul yab ribu di sini huruf akhir dari fi'il mudhari adalah ba nah huruf ba tersebut tidak lagi bersambung dengan huruf apapun tidak diikuti huruf apapun ya sudah huruf akhir dari mudara huruf tak ya sudah itu tidak ada huruf yang lain itu sudah ya yakulu huruf akhirnya huruf lam tidak bersambung dengan yang lain ya syurabu ini juga ba yakumu yaqudu yadhabu yaji'u fi'il fi'il mudara ini pada huruf akhirnya tidak bersama dengan apapun, tidak bersama dengan huruf apapun. Jadi huruf akhir ya huruf asli dari fi'il tersebut. Ya, huruf akhir dari fi'il mudara ini adalah huruf-huruf asli dari fi'il-fi'il tersebut. Tidak ada huruf yang lain yang bersama dengan fi'il-fi'il tersebut. Wal amtilatu rotan dan contoh-contohnya itu amat banyak. Ini. Hada fi'lun mudhari'an lam yattasil bi akhirih syai'un ini fi'il eh, mudhari yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. jadi tadi huruf akhir ya huruf uh, akhir dari atau huruf asli yang ada di akhir dari fi'il tersebut. Ini yang dimaksud dengan al-fi'il mudhari' di lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi tidak cukup hanya disebutkan fi'il mudhari' itu saja, tidak tapi di situ dibutuhkan keterangan tambahan Allah di lam tafsir di akhir syai'un contoh yang berikutnya yaksha pada yaksha bagaimana yurfa'u bi dhammati dia dirofakkan dengan dhammah lakin dhammatin muqaddaratin alal alifi tetapi domahnya itu muqaddarah jadi dirofakan dengan domah mukadarah pada alif. Domah yang ditafsirkan, tidak tampak pada alif. Mari sudah dibahas, alif tidak bisa menerima harakat. Jadi ta'abdur, tidak mungkin. Sehingga domahnya mukadarah. Yarmi fi'lun mubari'un marfu'un di dhammati. Yarmi ini fi'il mubari' marfu' dengan dhammah. Lakin dhammatin muqaddaratin ala ya'i tetapi domah yang muqaddarah, domah yang ditakdirkan pada ya man'a amin duhuriha asqiqalu yang mencegah untuk tampak adalah asyikal sulit atau berat. Yahzu marfu'un bi dhammati, yahzu ini juga al-mubarak, dia marfu' dengan dhammah al muqaddarati yang ditakdirkan halal wawi pada wawu yahzu huruf akhirnya wawu Wawu itu huruf asli dari fi'il tersebut. Dan tanda rofaknya bomah yang ditakdirkan pada wawu itu. Mana amin zuhuriha asyikalu Yang mencegah penampakannya adalah asyikal Berat atau sulit. Fasara fi'lul mudari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un maka fi'il mudari' yang tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya itu yurfa'u bi dhammati dirofakkan dengan dhammah imma lafzan wa imma takdiran bisa jadi itu secara lafaz tampak zahir atau wa imma takdiran dan bisa jadi dhammahnya itu muqaddarah tadi ketika si umar itu huruf akhirnya berubah huruf illah maka dhammahnya muqaddarah hmm. yang jelas di situ tanda rafaknya dengan dhammah ya, bisa tampak bisa pula tidak dan tadi pada fi'il mudhara yang huruf akhirnya tidak bersama dengan apapun jadi yang ada di akhir dari fi'il mudhara adalah ya huruf akhir dari fi'il mudhara itu huruf asli ya ini bukan tambahan Wa qaulul mu'allif berikutnya ucapan dari mu'allif lam yattasil bi asmi syai'un. Ya. Kharaja bihi al-fi'lul mudhari'u alladhi ittasala bi akhirihi syai'un. Keluar darinya keluar dari makna ini lam yattasil bi asmi syai'un tidak termasuk dari makna ini apa? fi'il mudhari' yang huruf akhirnya bersambung dengan sesuatu ya, ittasola di akhir syai'un sesuatu bersambung pada huruf akhirnya fi'il mudhari yang ada sesuatu yang bersambung dengan huruf akhirnya atau fi'il mudhari yang huruf akhirnya bersambung dengan sesuatu itu tidak termasuk dalam tadi makna lam yattasil di akhir syai'un Bagaimana dengan tadi si fi'il mudhari yang huruf akhirnya ada sesuatu bersambung dengan sesuatu? Fahada la yurfa'u bi maka ini tidak dirofakkan dengan bomah. Jadi ketika ada fi'il mudhari kemudian di akhirnya nanti ada sambungan huruf ya yang itu bukan asli ya, dia e, tambahan bukan asli, maka yang demikian itu nanti dia tidak dirofakkan dengan bomah. Artinya ketika marfo tandanya bukan dengan bom mati. contoh. Yaquluna. mereka mengatakan hada fil mudhari'un. Ini adalah fi'il mudhari'. Lakin ittasala bi di syai'un. Akan tetapi eh, bersambung dengan sesuatu pada huruf akhirnya. Maladi ittafala di akhirnya apa yang bersambung pada huruf akhirnya al wawu wan nunu wawu dan nun jadi asalnya itu yaku-lu. aslinya demikian kemudian bersambung dengan wawu dan nun menjadi yakuluna yang demikian ini yang disebut dengan ittafala bihi ittafala bi akhirih syai'un sesuatu bersambung pada huruf akhirnya. Ya, sesuatu maksudnya huruf-huruf semacam ini bersambung pada akhir dari fi'il mudhari ini. Ya, menjadi yakuluna. Tadi apa yang bersambung dengan fi'il itu? Wawu dan nun dalam contoh ini. Ya. Idan la yumkinu ayyurfa'a bidhammati. Jika demikian, ketika bersambung dengan wawu dan nun, dia tidak mungkin untuk dirofakan dengan bommah ya. tidak mungkin untuk dirofakkan dengan dhammah eh, di annahu istasala bi akhiri syai'un karena tadi ada sesuatu yang bersambung pada huruf akhirnya ada wau dan nun ketika sudah dihubungkan menjadi yakuluna tidak mungkin di dhammah eh, tidak mungkin dibaca yakulunu tidak mungkin karena nun di sini dia harus selalu di ya. jadi yang seperti ini nanti marfoknya itu tidak dengan bomba, tapi dengan yang lain. Nanti akan dijelaskan insya Allah. Ya. Contoh yang lain untuk tadi ittafalah di akhir syai. Kalau Allah Taala Allah Taala berkata berfirman dalam surah Yusuf ayat yang ke-32 La yusjananna Sungguh dia benar-benar akan dipenjara. Ya. La mus ini ya yang tulisannya juga tercetak la yus jananna la yus jananna sungguh dia benar-benar akan dipenjara di surah Yusuf ayat yang ke-32 ini fi'il mubarak. Ya. Tapi fi'il mubaraknya pada lapat ini yusjana. Lamnya itu nanti itu tambahan, ini juga tambahan. Jadi fi'il mubaraknya pada Yus yusjana itu saja. Ya, lam dan nun di akhir itu bukan fi'il mubarak, tapi tambahan. Ya untuk maknanya masing-masing ya, tapi untuk taukid. Ya. Jadi fi'il mubaraknya hanya pada lafaz yusjanu. Nah, bagaimana fi'il mudhari di sini? Yurfa'u bi dhammati la? apakah itu dirofakan dengan dhamma? Ya, la ataukah tidak? La yusjananna. Kan tadi fi'il mudhari'nya sampai sini ya, nun yang ini ya. Nunnya apa ini? Dia di fathah. Apakah di sini dia dirofakan dengan dhamma? tidak? La tidak. Buktinya adalah di situ di Dalam kalimat ini, dalam potongan ayat ini ya, ini fi'il mudhari'nya marfo. Keadaannya marfo. Tetapi dia nya tidak dengan koma. Eh, mungkin bukan marfo, tapi dalam keadaan rofa gitu ya. Ya, hampir-hampir sama. Yang jelas, dia rofa, ya, rofaknya dia, itu tidak dengan dhamma. Kenapa? Li'an Kenapa? Li'annahu ittafala bi akhirih nunun. Kenapa? Karena dia bersambung dengan nun. Nun yang ditakdir itu. Ya. dia bersambung dengan nun ini, nun yang takdir itu tadi. Sehingga dalam keadaan rofak nanti ilmu bora ini tidak dengan bomah. Karena dan nun ini yang disebut dengan taukid ya, untuk menguatkan, menegaskan benar-benar dia di penjara. Ya. Takulu, engkau katakan contoh yang lain. An-nisa'u yakumna. Ya. Para wanita itu berdiri. Yakum Yakum Yakumna, ini saya mubaraknya. Yakumna. Lahir yurfa'u mati. Ini tidak dirafakan dengan mas pada yakunna ini tidak dirafakkan dengan dhammah. Kenapa? Li'annahu ittasala bihi nunun niswati. Karena dia bersambung dengan nun niswah. Ini ada nun niswah, di sini. Ini nun Karena bersambung dengan nun niswah, maka fi'il mudhari' ini dia tidak marfu dengan dhammah. Jadi fi'il mudhari'nya pada yakum itu saja. Nunnya nun nisbah. Yakum itu asalnya yakumu. Asalnya yakumu dan bersama dengan nun nisbah menjadi yakumna. Nah, pada yakumna tadi yakum di situ rofaknya tidak dengan bomba karena bersama dengan nun nisbah ini wal muallifu yaqulu lam yattasil bi akhirih syai'un. Sedangkan tadi muallif mengatakan yang marfu dengan dhamma ketika apa? tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya. Tapi kalau bersambung dengan nun bersambung dengan nun tauhid bersambung dengan wawu, nun seperti itu, seperti contoh contoh yang tadi, maka apa? Rofaknya tidak dengan bomba, dengan yang lain. Nanti ada pembahasannya insya Allah ya. Jadi maksud dari ittasola bihi di akhirihi syai'un seperti ini. Ada huruf-huruf yang bersambung di akhir dari fi'il mudhari tersebut. Kemudian berikutnya disebutkan satu contoh ayat di surah Al-Alaq ayat yang ke-6 Kala innal insana la Allah Thank you. kalla innal insana la yadra la yadra kali-kali tidak sungguhnya manusia itu sungguh apa melampaui batas ya <clears throat> dari ayat ini ya di ilmu gorengnya pada kata yadra bagaimana yadra tersebut yurfa'u bi dhammatin muqaddaratin dia dirofakkan dengan bommah muqaddarah dirofa'u bi dhammatin muqaddaratin dirofakkan dengan bommah muqaddarah jadi di sini bommah aslinya pada alif ini pada huruf aslinya ada bommah tapi dia kita ditakdirkan tidak tampak kenapa ala akhirhi bommah ya, muqaddarah pada huruf akhirnya mana amin zuhuriha atau azuru yang mencegah tampaknya adalah ta'adzur, tidak mungkin. Kenapa? Karena ini alif. Ya, dapat ro itu huruf akhirnya alif. Alif tidak bisa menerima harokat sehingga bomahnya darah. Tidak mungkin menerima harokat sehingga bomahnya tidak mungkin tampak. Ya. Contoh berikutnya di surah Ashura ayat yang ke-52 wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wa innaka tahdi ila siratin mustaqim ila siratin mustaqim dan sungguh engkau ya, ini sifatnya Rasul sallallahu Alaihi Wasallam sungguh menunjuki pada jalan yang lurus memberikan petunjuk pada jalan yang mustaqim mana fi'il mudhari'nya tahdi ini ya latah di atau pada kata tahdinya saja ya kami tidak termasuk juga tapi lamnya tidak termasuk. Tahdi. Itu fi'il mudhari'nya. Bagaimana tentang fi'il mudhari' itu? La tahdi atau tahdi fi'lun mudhari'un marfu'un bidhommatul muqaddarati 'alal ya'i. Pada tahdi ini dia fi'il mudhari' marfu' bid muqaddarati dengan dhammah muqaddarah aslinya sini ada domah domah mukadara domah yang ditakdirkan tidak tampak ya ya'i pada yaknya jadi dia marahnya dengan domah ini tapi dia mukadara tidak tampak kenapa di sini asfiqal ya berat karena ini ya kalau ya itu alasannya Di li'annaha harfu illatin karena dia itu adalah huruf ilah ya itu huruf ilah. Ida kulta Contoh berikutnya Ida kulta Jika engkau mengatakan Yakumani Atau kalimat Yakumani Mereka berdua berdiri Marfu'an di mati. Apakah ini marfu' dengan bom mati? ya. apa jawabannya la maksudnya tidak bu ya la tidak di iya. nahu kenapa tidak di itu ittasala di akhir syai'un karena dia bersambung dengan sesuatu pada huruf akhirnya wahia al alifu wan nunu yakni alif dan nun ini alif dan nun itu bersambung pada fi'il si mubarak tersebut asalnya yakumu tadi ya yakumu Kemudian bersama dengan alif dan nun menjadi yakumani. Dan yang seperti itu, apakah dia marfo dengan boma? Tidak. Ya. Dia tidak marfo dengan boma. Jadi Marfo-nya dengan yang lain nanti. Jadi seperti itu ya, fi'il mubarak yang huruf akhirnya tidak bersama dengan apapun. Itu yang marfoknya dengan bomma. Baik itu lafdon atau zahir maupun takdiran. Adapun tadi kalau fi'il mubarak huruf akhirnya bersambung dengan sesuatu dengan nun iswah atau nun tausif atau wawu nun atau alif nun maka rofaknya nanti atau marfoknya nanti itu tidak dengan bomba dengan yang lainnya nanti akan ada pembahasan. Idan Allah alladhi bom bi arba' arba'u arba'atu asya'a. Kesimpulan dari empat tempat yang tanda rokoknya dengan dhammah ya. Jadi kata yang marfoknya dengan dhammah itu ada empat macam. mu mufradu yaitu isim mufrad ka zaidun seperti zaidun. Watani yang kedua jam taksiri jamak taksir ka arrijalu karrijalu seperti kata arrijalu Wasalitu dan yang ketiga, jam'ul mu'annati asalimu, jamak mu'annas salim. Kal muslimatu, seperti pada kata al muslimatu. warabiu yang keempat, al fi'lul allah alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudari' yang huruf akhirnya tidak tersambung dengan apapun. Mislu, contoh, yakumu, ribu yakulu, yarmi, yakumu berdiri, ribu memukul, yakulu makan, yarmi melempar, yahsha takut, yahzu berperang. Kullu hadza marfu'un bi dhammati. Semuanya ini marfu' dengan dhammah. Semuanya ini ya, semua empat macam tadi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya itu marfu' dengan dhammah. Lakin qad takunu dhahiratan wa qad takunu muqaddaratan. Akan tetapi Terkadang domahnya itu zahir tampak dan terkadang domahnya itu mukaddarah tidak tampak secara tersirat. Yang berikutnya kita lanjutkan pada salat insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallah ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن شاء الله kita terakhir tadi jadi kata-kata yang dirofakan dengan boma itu ada empat macam tiga termasuk isim dan satu termasuk fi'il yang tiga termasuk isim yaitu isim mufrad jamak taksir dan jamak mu'annas salim dan satu termasuk fi'il yakni fi'il mubarak yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun dan tanda rofak domas tersebut bisa jadi itu tampak zahir bisa jadi domahnya muqaddara atau tersirat tidak tampak yakni ketika akhir dari kata-kata tersebut itu berupa huruf ilah. Berikutnya, idza qulta jika engkau katakan ar-rijalu yaqumuna. Kalimat ini ar-rijalu yaqumuna. Orang-orang itu berdiri. Fa bimada narfa'u ar-rijalu maka dengan apa kita merofakkan ar-rijalu bidommati dengan lima limada kenapa li'annahu jam'u takfirin karena dia lafat ar adalah jamak takfir sehingga tadi rofaknya dengan bomma dibaca ar huruf akhirnya dengan bomma wabima narfa'u yakumuna dan dengan apa kita merofakkan yakumuna mati apakah dengan bommah yakumuna itu si ilmu mudhari dan dia marfu tapi dengan apa merofakkan yakumuna tersebut apakah dengan bommah la tidak limada kenapa li'annahu kita solabi akhi syai'un karena dia bersambung dengan sesuatu pada huruf akhirnya. Yakumuna ada wawu dan nun. Ya. ya. Maka tadi marfoknya tidak dengan boma Bima itu tanpa alifnya. Bima dengan apakah karena ada istifham bima narfa'u yaqumu dengan apa dengan apakah imannya ma istifham ma istifham ketika didahului huruf jar harusnya hilang kenapa masuk pada ma istifhamnya maka alisnya menjadi hilang Jadi kitab ini ditulis dari rekaman. Mungkin yang menulis eh, kurang teliti dalam mendengarkan Allah alam. Wabima. Ya, <clears throat> Berikutnya. Wal muallifu yaqulu. Muallif Ibnu Ajurum rahimahullah mengatakan al-fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Oh, ini penjelasan tadi ya tentang yakumuna. Jadi yakumuna marfu tidak dengan bomba. Idza qultu jika aku katakan al muslimatu yafhamna para perempuan muslimah itu memahami yaf hamna. Ya. Al muslimatu bimada narfa'uha dengan apa kita merofakkannya? Bidommati dengan bommah. Maka dibaca al muslimatu marfa dengan bommah. Kenapa? Ini bentuk apa? Sama mu'annas salim. Ya. Yafhamna. Ini fi'il mubarak Yafhamna narfa'uha bi dhammati amla? Apakah kita merofakkan dengan dhammah ataukah tidak? La, tidak. Li'annahu ittasala biha nun niswati. Karena dia bersambung dengan nun niswah. Yafhamna. Nun yang akhir itu nun niswah. ini nun niswah. Yafhamna. Maka si ilmu ini ya, tidak rofak dengan nun niswah ya, tidak rofa dengan bomba ya. ya, karena dia tidak rofa dengan bomba karena dia bersambung dengan misbah Lau kulta, kalau seandainya engkau katakan takumul muslimatu, para muslimah itu berdiri, ya, takumu, tarfa'u, engkau rofakan takumu bidommati amla Entorofa akan takumu dengan bomah ataukah tidak? Naam, ya. Maksudnya apa? Dirofakkan dengan bomah. Takumu. Ya, huruf akhirnya dibaca dengan bomah. Kenapa? Li'annahu fi'lun mubari'un lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'lun mubarak. Lam yattasil bi akhirih syai' Wal muslimatu bi di, Kemudian al muslimatu dengan bomah li'annahu jam'u mu'an jam'u mu'annatsin salimun karena dia itu jamak mu'annats salim ya, marfo dengan dhamma al muslimatu wallahu a'lamu dan Allah yang maha tahu ada yang ditanyakan dari penjelasan ini tadi tentang tanda rofa bomah beserta dengan tempat-tempatnya. Jadi tanda rofa yang asli bomah dan itu ada pada tempat-tempat ini empat tempat yaitu jamak mufrad, jamak takfir, jamak muannas salim dan jamak mubarak lam yattasil bi akhirihi syai'. Ada yang ditanyakan? Ya? nun untuk mu'annas, jamak mu'annas. Jadi nun niswah itu nun untuk jamak mu'annas. Mereka para perempuan. Maknanya ya, mereka para perempuan memahami. Tadi kembali ke al-muslimat tadi. Al-muslimat tadi. Jadi kata-kata niswah itu menunjukkan jamak mu'annas. Nun yang digunakan untuk jamak mu'annas. Jamak perempuan. Ada lagi yang ditanyakan? berikutnya as'ilatun pertanyaan-pertanyaan kam alamatur raf'i berapa jumlah tanda-tanda rafa' arba'atun ada empat ya. ma huwa ad-dalilu alam al-hisariha fil arba'i apa dalilnya yang membatasi tanda-tanda rofa ada empat itu at-tatabbu wal istiqra'u tatabbu dan istiqra' wa ma hiya dan apa itu apa keempat tanda rofa itu al dhammatu dhamma wal wawu wawu wal alifu alif wan nunu dan nun tanda rofa empat yakni domah, wawu, alif dan nun. Jadi tanda tanda erot itu bisa berupa harokat seperti domah, kemudian fathah ataupun kasrah juga bisa berupa huruf. Di sini tanda rofa berupa wawu, huruf wawu, huruf alif dan nun. Ini menjadi tanda. Bahkan Nanti ada tanda yang berupa menghilangkan suatu huruf. Ada. Oke. Nanti di pembahasan yang lain insya Allah. Abdhammatu berikutnya. Abdhammatu takunu mata raf'i fi kamaudi'an dhammah itu menjadi tanda rafa' fi kamaudi'an pada berapa tempat fi arba'atin pada empat alismil mufradi isim mufrad. maksudnya filis maksudnya filismil mufrad jadi alismil mufradi dibaca dengan kasrah majurur sebagai badal dari arba'atin ya di dauli fi jadi fi arba'atin nah, filis mil mufradi pada isim yang mufrad Wajam jam'i taksi dan pada jamak taksir wa jam'il mu'annats salimi pada jamak mu'annats salim والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء dan pada fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Empat tempat ini. Berikutnya, alismul mufradu ma huwa ism mufrad. Apa dia? Apa itu? Ma ala wahidin aw wahidatin. Ism yang menunjukkan pada jumlah satu untuk laki-laki maupun jumlah satu untuk perempuan. Mislu misalu contoh zaidun untuk yang mudakar yang laki-laki misalu wahidatin contoh yang perempuan hindun hmm. ini yang dimaksud dengan isim mufrad Ma taqulu fi hadramauta apa yang kau katakan pada kata hadramaut hadza Hada mufradun am ghairu mufradin apakah ini mufrad ataukah ghairu mufrad hadramaut Jawabannya apa? Mufradun dia mufrad. Kenapa? Karena dia menunjukkan jumlah satu. Ya. Walaupun itu tersusun dari dua kata, kotromot, secara asal ada dua kata, tapi sudah disusun dibentuk menjadi satu dan menunjukkan makna yang satu, satu tempat, satu wilayah, satu negeri. Maka dia termasuk isim mufrad. Kotromot, katromot, kotromot. Hmm. hmm. Jamu takfiri. Ma huwa jamak takfir. Apa dia? Ma dalla ala salasatin fa'aksara. Islam yang menunjukkan pada jumlah tiga atau lebih. Ma'a tasgiri bina'i mufradihi. Dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. ada perubahan dari bentuk mufradnya. Itu jamak takfir. An-nisa'u ya'funa. Contoh kalimat an-nisa'u ya'funa. Para wanita itu memaafkan. Halil mudhari'u huna marfu'un bi dhammati amla? Apakah mudhari' di sini dalam kalimat ini marfu' dengan dhammah ataukah tidak? Mana fi'il mudhari'nya? Ya'funa. Apakah fi'il mudhari' ini marfu' dengan dhammah Apakah tidak? La, tidak. li annahu ittahala bihi nunun niswati. Karena dia bersama dengan nun niswa. Jadi nun di akhir ini pada ya'funa adalah nun niswa. al mudhari ya'fu, apa ya, ya'fu bersama dengan nun niswa. Sehingga apa? Dia marfoknya, rofaknya tidak dengan bomah. Contoh, berikutnya dalam ayat di surah Al-Humazah ayat yang keempat. Kalla layumbadanna. Kali-kali tidak, sungguh dia akan dibuang, dilempar. Benar-benar akan dibuang, dilempar. Yumbadan, layumbadanna. Yumbadanna. Ini fi'il mubaraknya. Yurfa'u bidommati. Amla. Dirofakan dengan bomah. Ataukah tidak? La tidak. Kenapa? Littisalihi binunit tawqidi. Karena dia bersama dengan nun tawqid. La yum ba zanna. Yum ba zanna. Nah, fi'il mubaraknya nih pada yun bada. Ya, lamnya tidak termasuk. Nun ini juga tidak termasuk. Yum bada. Ini fi'il barangnya. Apakah dia rofa dengan doma? Tidak. Kenapa? Karena bersambung dengan nun Jadi fi'il mubarak yang seperti itu bersambung dengan uh, sesuatu kata-kata uh, eh, huruf-huruf hmm, suatu yang misalnya maka rofa itu tidak dengan bom. Contoh lagi, ar-rijalu yakumuna. Orang-orang itu berdiri, yakumuna. La turfa'u bi dhammati itu tidak dirofakkan dengan bomah li'annahu ittafula bi akhirhi syai'un karena dia bersambung dengan sesuatu pada huruf akhirnya idan jika demikian alladhi yurfa'u bi dhammati min kalimatil arabi huwa arba'atu asya'a kata-kata yang dirofakkan dengan dhammah min kalimatil arabi dari diantara kata-kata Arab di antara kata-kata bahasa Arab atau bangsa Arab, huwa arba'atu asya'a, itu ada empat macam. Alismul mufradu ism mufrad, jam'ut taksiri jamak taksir, jam'ul muannasi asalimu jamak muannas salim. Al-fi'lul mubari'u alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. fil mubarak yang bersambung dengan sesuatu pada huruf akhirnya. Ini, hanya ada empat ini yang rofa dengan bomah ghairu zalika selain dari itu la yurfa'u bi dhammati tidak dirofakkan dengan dhammah ya tidak dirofakkan dengan dhammah berarti apa nanti dirofakkan dengan yang lainnya selain dari dhammah ingat tadi ada tanda rofa ada empat kan ada dhammah wawu alif dan nun nah yang dengan dhammah empat macam tadi Berarti yang lainnya dengan apa? Dengan yang lainnya dengan nun atau dengan alif atau dengan nun. Dengan wawu, ya dengan wawu atau dengan alif atau dengan nun. Itu yang lainnya. Dan akan dibahas berikutnya nanti insya Allah. Wahal yumkinuka an tarfa'a wahidan min hadhil arba'ati bi ghairi dhammati? Ya. Dan apakah mungkin engkau merofakkan satu dari empat macam ini dengan selain bomah, apakah mungkin bagimu untuk merofakkan salah satu dari empat macam itu tadi merofakkannya dengan selain bomah? jadi isim jamak taksir jamak muannas salim dan mudorek Allah di lam yattasil bi akhir syai'un tadi apakah mungkin itu nanti dirofakkan dengan selain bomah? la yumkinu tidak mungkin. Berarti apa? Memang harus dengan koma empat macam tadi. Tidak mungkin, tidak bisa dengan selain dari koma. Laukulta seandainya engkau mengatakan Indak katil jibalu Sahihun benar Indakka itu menjadi rata ya. Indak katil jibalu Gunung-gunung itu menjadi rata Al jibalu Marfo dengan boma. Dia jamak takfir. Sahih, benar. Demikian. Yat habi. Ini baca kasrah ya. Yat habir rajulu. Yat habi dibaca dengan kasrah. Yat habi dikasril ba'i. Yat habi dengan mengkasrah ba'nya khata'un keliru, salah. Dimana? Kenapa? Li'annahu fi'lun mudhari'un Karena dia itu fi'il mudhari' ilmu tadi yang tidak bersama dengan apapun pada huruf akhirnya la budda ayyakuna marfu'an bi dhammati maka dia harus marfu dengan dhammah wajib harus tidak bisa tidak keadaannya itu marfu dengan dhammah sehingga harus dibaca yadhabu ya harus dibaca yat habu tidak boleh dengan yang lain tidak boleh yat yadhaba tidak boleh yat yadhabi tidak boleh yat hab harus yat habu li'annahu lam yattasil bi akhirhi syai'un karena dia tidak bersama dengan apapun pada huruf akhirnya. Jadi harus demikian dari empat macam ini tadi ketika rofa, ketika Maroko harus dengan bommah. Tidak bisa dengan yang lain. Ada yang ditanyakan dari ini? Penulisan izan itu menggunakan non dan paling sama. Gitu. Oh, Allah alam, bidan memang ada dua Penulisan ya. Bidan iya, dan bidan. Kelihatannya berbeda, cuman ini masih agak lupa, ya, agak ragu juga. Tapi ada penjelasan insya Allah itu kelihatannya berbeda. Dan tadi ya sekali lagi ini yang menulis bukan Syekh, bukan Syekh Ibn Taimin. Yang menulis yang mencetak kita bukan beliau. Kalaupun dari sisi penulisan, dari sisi apa cetakan ada kekeliruan, ya tentunya wallahu alam bukan dari Syekh Ibn Taimin. Ya. dan ini bukan tulisan beliau, tapi yang menulis yang mencetak bukan beliau. Tadi orang lain yang tadi mendengarkan dari rekaman ini dia tulis dia cetak Allah alam jadi tadi tentang izan juga ya tulisannya berbeda tapi membacanya kan sama dan ini juga kelihatannya penggunaannya juga berbeda sebenarnya kita nanti insya dalam waktu oh. untuk apa eh, karya-karya Syekh Ibnu Mustaimin itu banyak yang memang asalnya dari apa muhadharah beliau ya, dari rekaman atau dari apa yang beliau sampaikan secara lisan. Ada pun yang tertulis ya mungkin sebagian ya. Eh, relatif lebih sedikit Allah jadi yang menyalin itu orang lain bukan beliau sendiri berbeda dengan syekh yang lain mungkin seperti aturan syekh aturan sakti dia menulis benar-benar menulis jadi beda bahasa tulisan dan bahasa dari dari apa lisan itu berbeda mas bisa dilihat kan bahasa lisan seperti ini <clears throat> ada lagi yang ditanyakan? kita tambah sedikit ya berikutnya niyabatul wawi anil dhammati penggantian wawu dari Ini apa? mengganti mengganti wawu dari dhammah mengganti atau penggantian itu juga ada yang tidak tercetak ya Fat menunjukkan apa kesehatan dari Ibn Ajurum ya. rahimahullah Qala Ibn Ajurum rahimahullah atau dengan Fat ya wa amal wawu adapun wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini wawu itu menjadi tanda untuk rafa pada dua tempat fi mawdi'aini dua tempat fi jam'il mudzakkar salimi pada jamak mudzakkar salim wa fil asma'il khamsati dan pada isim-isim yang lima. Wawu itu menjadi tanda rafa pada dua tempat. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim, yang kedua pada asma'ul khamsah, isim-isim yang jumlahnya ada lima. Wahia yakni abuka, akuka, wa akuka, wa hamuka rabbaka rahamuki wafuka مال jadi asma'ul khamsah pada lafad abu, aku, hamu, fu dan zu. Ada lima kan jumlahnya? Karena jumlahnya ada lima dan itu termasuk isim, maka disebut dengan al asma'ul khamsah, isim-isim yang jumlahnya lima. Qala syarihu, yaitu berikutnya shin, tidak tertulis ya, shin. Qala syarih, yaitu Ibnu Syekh Ibn Qayyim rahimahullah berkata, "Qala al-mu'allifu" mu'allif mengatakan, "Wa amal wawu" hmm, adapun wawu tadi ya Ibnu Azir mengatakan wa amal wawu. Sudah sebelumnya membahas tentang tanda rofa yang bomah yang asli, kemudian membahas tanda rofa yang berikutnya yaitu wawu. Tanda yang niabah, tanda yang pengganti. Ya, kemudian Syekh menjelaskan ucapan mu'alif yaitu wa amal wawu ata bil wawi beliau Ibnu Ajurum mendatangkan wawu ba'da dhammati sesudah dhammah jadi sesudah menyebutkan tanda i'rab tanda rafa itu dhammah kemudian baru wawu ya Lima dalam ya'ti bil alifi ba'da dhammati kenapa beliau tidak menyebutkan alif sesudah dhammah ya. kenapa wawu dulu kan tandanya itu ada dhammah kemudian apa wawu kemudian alif dan nun nah, sesudah dhammah disebut wawu kenapa tidak alif dulu ya, seperti ini diperhatikan oleh Syekh Ibnu Taimin Jelas sepele ya, hanya urutan ya. Tapi kenapa yang dipilih wawu dulu tidak alif? li'anna dhammata idza ushfi'at tulada hmm, tuladu minha wawun karena dhammah itu jika disempurnakan akan menghasilkan wawu jadi dari dhammah itu ya, disempurnakan itu apa ya maksudnya dari dhammah itu yang se yang sepadan yang se yang hampir sama dengan domah adalah wawu bukan alif fal wawu akrabu syai'in li dhammati wawu itu adalah huruf yang paling dekat dengan goma kesesuaian kecocokan yang paling dekat ya, tadi ya disempurnakan maka dia menghasilkan wawu maksudnya seperti itu yang paling dekat yang paling sesuai itu tadi wawu dengan dhammah domah dengan wawu ini falihada ja'alaha al mualifu tuwaliha maka oleh karenanya mu'alif menjadikan wawu tersebut itu mengikutinya mengikuti domah jadi domah baru wawu dulu karena ini yang paling dekat yang lebih sesuai kalau domah langsung alif itu jauh apa kekerabatannya atau hubungannya jauh tapi kalau boma dengan wawu itu dekat. Maka diurutkan yang jadi dekat dulu. Wawu, eh, boma kemudian baru wawu. Kala iya. Ibn Al-Jurum kala al-musannifu itu juga sot, juga tertulis ya, sot. Fakala Wa amal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Adapun wawu yang menjadi tanda untuk rofa pada dua tempat. Fala syarih berkata asyik fal itu ya shin tidak tertulis shin gitu. Fal wawu takunu alamatan min raf'i fi mawdi'aini fakat Wawu itu dia menjadi tanda untuk rofa hanya pada dua tempat. Hanya pada dua tempat saja. Fi mawdi'aini pada dua tempat. Ya. itu saja tidak ada yang ketiga. Wad dalilu ala dzalika at-tatabbu wal istiqra'u. Dalil atas hal itu, dalil untuk hal itu apa? Tatabbu dan istiqra'. Ini selalu dengan tatabbu dan dengan istiqra'. Fa inna ulama al-lughati rahimahumullah maka sungguh para ahli bahasa ya, para orang-orang yang berilmu dalam masalah bahasa semoga Allah merahmati mereka Tatabba'u kalam al-Arabi. Mereka meneliti, memeriksa dengan seksama, dengan teliti, dengan cermat. Ya. Kalamul Arab, ya, ucapan orang-orang Arab. Fawajadu annalladhi yurfa'u bil wawi la ya'du syai'aini. Lalu mereka mendapati bahwasanya kata-kata yang dirofakkan dengan wawu itu tidak melebihi, tidak melampaui dari dua hal. Setelah diteliti, diperiksa ya, dianalisis dan seterusnya ditelaah dengan cermat dengan teliti dan seterusnya maka didapati bahwasanya kata-kata dalam bahasa Arab yang rofaknya dengan wawu itu hanya ada dua tidak lebih dari itu ya. tadi yang disebutkan al awalu yang pertama jam muzakkar jam jamak muzakkar salim dan wasani yang kedua adalah al-asma'ul khamsatu, isim-isim kan yang lima. Dan untuk penjelasannya, insya Allah di kesempatan mendatang ya, dua tempat yang tanda rokoknya dengan waw, jana, mudzakkar salim dan asma'ul khamsah. Bisa dibaca dulu, dipelajari, kita untuk latihan membaca dan memahami kalimat-kalimat bahasa Arab. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Wallahu alam ini dulu untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah.